Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala sebagaimana yang beliau tuliskan dalam kitab beliau Al-Khulasah atau yang lebih dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik, beliau memasuki pembahasan ya i'rab dari Al-Asma'us Sittah yang tertuang dalam bait ke-27 sampai ke-31. Ya. Kemudian ya beliau melanjutkan ya bait ke-27 yaitu warfa biwawin wansiban nabil alif ya rafa'kanlah dengan wawu dan nasabkanlah dengan alif wajarur biyain ma minal asma asif dan ya jarkanlah atau majarurkanlah dengan ya ya isim-isim yang akan saya sifati berikut ini ya atau apa dari isim-isim yang saya sifati. Min dzakadzu in suhbatan abana. Ya, di antara isim-isim yang dirofakkan dengan wawu, kemudian dinasabkan dengan alif dan dimajrurkan dengan ya, itu adalah dzu. Namun ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah eh, in suhbatan abana Ya jika zu tersebut itu yang memiliki makna suhbah, kepemilikan. Ya, atau makna kepemilikan itu menjadi abana. yang menjadi jelas. Kemudian walfa famu haitsul mimu Ya, dan kata famu ya mulut ya ketika mim itu ya almi muminhu bana. Ya, ketika mim dari kata famu, famun itu bana. Ya artinya hilang. Ya karena aslinya adalah famun kemudian menjadi fu ketika mim itu hilang. Maka famun ketika mim hilang menjadi fu itu rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, dan majerur dengan ya. Kemudian di bait berikutnya, abun, akhun, hamun, kada, kawahanu. Ya, kemudian kata-kata yang dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dan dimajarurkan dengan ya adalah abun. Ya, kemudian akhun, kemudian hamun. Ya, nanti akan ada syarat-syaratnya tapi. Kada kawahanu. Ya, demikian juga dengan hanu. Ya, abun tadi adalah bapak, kemudian akhun itu adalah saudara laki-laki, dan hamun ya nanti akan ada penjelasan itu adalah kerabat dari suami. Ya. Maka tiga kata tersebut itu juga mengikuti i'rab yang sama. Nah, demikian juga hanu. Ya, hanu itu ya nanti akan ada penjelasannya, tapi mudahnya itu sudah diserap juga dengan atau diserap juga oleh bahasa Indonesia. Yaitu menjadi anu. Ya, anu digunakan untuk um, mengucapkan sesuatu. Ya, sesuatu yang belum jelas. Ya, anu. Semacam itu. Tapi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Wan hadal akhiri ahsanu. Akan tetapi untuk kata yang paling akhir yaitu hanu di sini itu yang lebih baik adalah di i'rab dengan an-naqs. Ya di i'rab dengan naqs. Naqs itu nanti akan dijelaskan tapi intinya adalah di i'rab dengan harokat. Ya, tadi kan i'rab yang disebut itu dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dimajrurkan dengan ya itu i'rabnya dengan huruf. Tapi yang lebih baik untuk hanu itu di dengan harokat. Berarti menjadi hanun, hanan, dan hanin. Ya. Kemudian bait berikutnya wa abin wa taliyaihi yanduru dan pada kata abun dan juga dua yang mengikutinya berarti akhun dan hamun itu yang duru jarang ya langka artinya i'rob nakes ya tadi i'rob nakes itu adalah eh, i'rob dengan harokat nah i'rob dengan harokat untuk tiga kata tersebut ya atau abun dan dua kata yang mengikuti yaitu abun akhun dan hamun itu yang duru ya langka wa qasruha min naqsihinna ashharu ya untuk tiga kata tersebut i'rab dengan qasr ya i'rab dengan qasr itu berarti tiga kata tersebut menjadi isim maksur yang diakhiri dengan alif ya berarti nanti e, i'rabnya itu menggunakan harokat muqaddarah. Ya nanti akan ada penjelasannya. Intinya untuk tiga kata tersebut itu i'rab koser itu lebih masyhur daripada i'rab nakes. Ya, untuk tiga kata tersebut. Kemudian kita masuk ke bait berikutnya wa syartu dzal i'rabi ayu la. Nah, syarat bagi kata-kata tadi ya yaitu zu kemudian fu kemudian abu, ya, kemudian aku, hamu, dan hanu, itu di i'rab dengan huruf tadi, yaitu dirofakkan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dan dimajerurkan dengan ya, itu ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Ayyudhafna la lil ya. Yaitu diidofahkan, namun selain kepada ya. Ya, artinya harus menjadi mudhaf. Harus menjadi mudhaf baru di-i'rab dengan cara tadi. Contohnya bagaimana? Kaja aku abi tila. Ya, kaja aku abi tila. Ya, contohnya itu adalah ja. Ja ini dari ja'a. Ya. Ja aku abi tila telah datang saudara laki-laki dari ayahmu ya, yang memiliki tinggi. Ya, yang tila itu nanti al-ulu artinya tinggi. Nah, maka di sini kita lihat aku itu sebagai fa'il itu marfu dengan wawu. Ya. Kemudian abi ya sebagai mudhafun ilaihi itu majerur dengan ya. Kemudian the ya di sini ada beberapa i'rab ya tapi misalnya kita ikuti i'rab bahwa ini adalah hal. Ya hal itu mansub. Maka the ini mansub dengan alif. Ya asalnya dari zu. Ya. Kemudian ya kita kembali ke atas sedikit. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan sub atau judul untuk subbab ini itu adalah i'rabul asma sittati yaitu i'rab untuk al asma sittah yaitu isim-isim yang enam. Ya di buku nahwu yang lain mungkin ada yang menyebutkannya al asmaul khamsah. Isim-isim yang lima. Ya karena hanun itu tidak dimasukkan ke dalam al asmaul khamsah. Mengapa? Karena itu lebih masyhurnya itu di i'rab dengan naqs Artinya i'rab dengan harokat, bukan huruf. Nah, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala beliau memasuki penjelasan dari bait-bait ini. Hada al-babul awwalu mimma yakunul i'rabu fihi bi alamatin far'iyyatin. Ya. Ini merupakan bab pertama ya untuk pembahasan i'rab ya di mana i'rabnya itu tandanya adalah tanda far'iyah atau tanda cabang. E, hukum asal dari e, i'rab kalimah ya atau kata itu adalah marfu dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, kemudian majrur dengan kasroh, dan majazum dengan sukun. Itu adalah tanda asli. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang paling awal ya di mana ya di mana i'rabnya itu tandanya adalah tanda cabang. Ya. Apa itu bab tersebut? Wa huwa babul asma'is sittati. Ya. Pembahasan pertama adalah bab mengenai al asma ul al us sittah yaitu isim-isim yang enam. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wa yuqalul asma'ul khamsatu. Ya, dan al-asma'us sittah itu juga disebut sebagai al-asma'ul khamsah. Ya, jadi uh, mungkin yang lebih masyhur itu adalah al-asma'ul khamsah. Ya, mengapa kok isim-isim yang lima berarti ada satu yang dibuang? li'annal hana i'rabuhu bil harakati ashharu min i'rabihi bil hurufi. Karena kata al-hanu itu i'rabnya dengan harokat itu lebih masyhur daripada i'rabnya dengan huruf. Ya, tadi ada istilah nakes. Nakes itu i'rabnya dengan harokat. Nah, ternyata mengi'rab dengan harokat untuk kata ini itu lebih masyhur daripada mengi'rabnya dengan huruf. Jadi menjadi al-hanu ya atau atau hanun, hanan dan hanin. Itu lebih eh, masyhur daripada hanu, hana dan hani. Ya. Kemudian walhamu akoribu zaujil mar'ati. Dan yang namanya hamun, ya hamun itu termasuk dalam al-asma'us sittah, itu adalah ya kerabat dari suami dari seorang wanita. Ya, jadi kerabat dari suami itu uh, disebut dengan hamun. Karena itu ya biasanya disebut hamuki. Ya hamuki bukan hamuka. Karena uh, Asalnya itu adalah kerabat dari suami. Berarti diucapkan kepada wanita. Kemudian wayu telaku ala aqaribiz zaujati. Ya, akan tetapi hamun ini itu juga digunakan untuk kerabat istri. Ya, karena itu ada juga yang mengatakan hamuka. Ya, karena bisa juga dipakai untuk kerabat istri. Kemudian walhanu kinayatun an asma'il ajnasi. Ya. Dan kata alhanu itu merupakan kinayah. Ya, kinayah ini ya sebetulnya sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Ya, di mana itu maksudnya adalah ya lafat yang memerlukan penjelasan. Ya. Jadi alhanu itu adalah kinayah ya, atau ungkapan yang menjelaskan mengenai isim-isim jenis. Ya, takulu engkau katakan hada hanuzaidin. Ya, kalau engkau mengatakan hada hanuzaidin, maksudnya adalah ai syai'uhu. Ya, jadi artinya ini adalah sesuatunya Zaid atau anunya Zaid. Artinya masih memerlukan penjelasan. Wa qad qala li ba'du talabati fit Ya. Atau kalau dicatat eh, dicetakan dari Ibnu Jauzi itu tulisannya wa qad qala li ya ba'du tula ba'du talabati min ihda jihatil mamlakati fit Ya. Dan sungguh telah berkata kepada saya sebagian pelajar yang berasal dari salah satu sisi atau salah satu kawasan atau salah satu arah dari Al-Mamlakah, ya, dari kerajaan Saudi Arabia. Di dalam pelajaran. Artinya sebagian pelajar tersebut itu berasal dari e, kawasan yang sama. Dan mungkin berasal dari kabilah yang sama, dan berarti mungkin memiliki dialek yang sama juga. Nah, mereka mengatakan apa kepada asy-syaikh? Inna hadzal lafdha la yazalu musta'malan 'indahum bi hadzal ma'na. Ya. Bahwa lafat tersebut, ya lafat ini maksudnya adalah lafat hanu itu la yazalu musta'malan 'indahum ya bahwa lafat hanu itu selalu digunakan ya di sisi mereka artinya di sisi kelompok tersebut atau kabilah tersebut bihadal makna dengan makna ini artinya maknanya hanun adalah syai'un ya sesuatu ya, artinya di suatu eh, kelompok orang Arab itu hanun artinya syai'un sesuatu Wakila dan juga ada yang mengatakan kinayatun amma yastaqbihu dzikruhu. Ya. Ya dan ada juga yang mengatakan bahwa hanun itu adalah kinayah ya untuk apa-apa yang ya jelek jika diucapkan. Artinya kata yang ya tidak pantas untuk diucapkan itu sering diwakili dengan kata hanun ini. Wa minhu al-haditsul ati. Ya, dan di antara penggunaan makna ini bahwa hanun itu adalah kinayah untuk suatu kata yang buruk untuk diucapkan itu adalah hadis yang nanti akan e, datang pada bab ini. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ya, apa yang dimaksud dengan al-asma'us sitah yaitu abun, ya, ayah, Kemudian akhun, saudara laki-laki. Hamun, tadi bisa kerabat istri atau kerabat suami. Famun, mulut. Hanun, ya, anu atau sesuatu. Kemudian dhu, ya, namun dhu ini bimakna sahibin. Ya, dhu ketika maknanya adalah sahib, ya, pemilik. Kemudian fahadihi ya atau fa innaha turfa'u ya kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu fahadihi tapi kalau di sini fa innaha ya fa innaha turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati maka kata-kata yang enam tersebut itu dirofakkan dengan wawu ya sebagai pengganti dhammah karena hukum asal marfu itu adalah dengan dhammah Nahwu contohnya hadza abuka. Ya hadza abuka. Ini adalah ayahmu. Ya. Maka abu di sini khobar, ya khobar itu marfu. Nah, di sini marfu'nya dengan wawu. Kemudian qala ta'ala 'anil mar'ataini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menghikayatkan uh, ucapan dari dua wanita ya yaitu wa abuna syaikhun kabir ya wa abuna syaikhun kabir ya dan ayah kami itu adalah ya orang yang orang tua yang telah lanjut usianya ya maka abu di sini itu adalah mubtada mubtada itu marfu dan di sini marfu'nya dengan wawu. Ya, kemudian kita lihat catatan kakinya. Ya, bahwa ini dalam surat Al-Qasas ayat ke-23. Ya. Kemudian watun sabu bil alifi niyabatan anil fathati. Dan enam kata tersebut itu dinasabkan dengan alif sebagai pengganti atau wakil dari fathah. Karena hukum asal nasab itu adalah fathah. Nahwu contohnya bagaimana? Ihtarim abaka. Ya ihtarim abaka. Ya hormatilah atau muliakanlah ayahmu. Maka di sini aba itu adalah maf'ul bih untuk fi'il amr ihtarim. Karena itu maf'ul bih itu mansub. Nah, di sini mansubnya dengan alif. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa atidhal qurba haqqah. Ya, wa atidhal qurba haqqah. Ya, dan berikanlah kepada keluar-keluar, atau berikanlah, ya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Ya. Maka the di sini itu adalah maf'ulun bihi untuk fi'il amr ati. Ya. Karena itu ya maf'ulun bihi itu mansub. Nah, mansubnya itu adalah dengan alif, bukan dengan fathah. Kemudian watujar rubil ya'i niyabatan anil kasroti. Dan enam kata tersebut, yaitu al-asma'us sittah, itu majerurnya dengan ya sebagai pengganti dari kasroh. Karena hukum asal e, majerur itu dengan kasroh. Nahwu contohnya, isma' hata abika. Ya, isma' hata abika. Ya, dengarkanlah nasihat dari ayahmu. Maka perhatikan di sini ada abi. Ya, abi itu sebagai mudhaf ilaih dari nasihata. Nah, mudhaf ilaih itu majrur, ya, maka ini abi ini majrurnya dengan ya. Ya, majrurnya dengan ya. Qala ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya irji'u ila abikum ya irji'u ila abikum ya yaitu ya kembalilah kepada ayah kalian ya maka perhatikan di sini ada abi ya abi itu majerur dengan huruf jar ila ya dan tanda majerurnya itu adalah dengan ya kita lihat ah, catatan kaki ketiga dan empat Ya, yang tadi yang uh, wa atidal qurba haqqah itu adalah surat Al-Isra ayat ke-26. Kemudian irji'u ila abikum adalah surat Yusuf ayat ke-81. Kita kembali ke atas. Wa hadzal i'rabu huwa ashharul lughati fil asma'is sittati. Ya wa hadzal i'rabu huwa asyharul lughati fil asma'is sittati. I'rab ini yaitu i'rab di mana marfu dengan wawu, kemudian mansub dengan alif dan majrur dengan ya itu merupakan dialek yang paling masyhur untuk al-asma'us sittah. Ya. Wa ashaluha dan juga i'rab yang paling mudah ya dibandingkan nanti yang dua ya ini menurut beliau wa yusammal itmama ya wa yusammal itmama dan i'rab yang seperti ini yaitu marfu dengan wawu kemudian ma mansub dengan alif dan majrur dengan ya itu disebut dengan i'rab itmam ya itmam ya, artinya disempurnakan ya atau disebut itmam saja illa kalimata hanun. Ya. I'rab ini merupakan i'rab yang paling masyhur untuk kata-kata yang ada pada al-asma'us sittah, melainkan kata hanun. Ya. Mengapa fal ashharu fiha al-i'rabu bil harakati? Karena yang paling masyhur untuk kata hanun itu di dengan harokat. Ya, sedangkan kata-kata yang lain itu lebih masyhur di Arab dengan huruf. Ya, karena itulah tadi ya beberapa ulama nahwu itu menyebutnya al-asmaul khamsah. Ya, karena kata hanun ini ternyata paling masyhur itu deng Arabnya dengan harokat. Wa hunaka lughatun ukhra taliha. Ya, dan di sana itu ada ya bahasa atau dialek yang lain yang digunakan untuk isim-isim ini. Ya, ada dialek lain atau cara membaca yang lain yang digunakan untuk al us sittah ini. Apa itu? Wahiyal qasru. Ya, dan itu adalah i'rab yang namanya al-qasr. Tadi kan al-itmam. Nah, ini ada al-qasr. Apa itu al-qasr? wa ma'nahu luzumul alifi fi jami'il ahwali. Ya dan makna dari qasr itu adalah ya terus-menerus adanya alif untuk seluruh keadaan. Artinya alif itu selalu ada di setiap keadaan i'rabnya. Jadi al-qasr ini semua kata tadi itu menjadi isim maqsur ya diakhiri dengan alif. Ya, apa saja keadaan itu? Ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Jadi baik rafa, nasab dan jar itu selalu ada alif di akhir kata-kata tersebut. Wa yakunul i'rabu bi harakatin muqaddaratin ya. Wa yaku wa yakunul i'rabu bi harakatin muqaddaratin alal alifi litta'adzuri. Maka jadilah i'robnya, i'rob untuk qasr ini itu adalah dengan harokat yang diperkirakan di atas alif. Ya, mengapa? Litta'adzuri. Karena ta'adzur atau mustahil. Ya mustahil untuk memberikan harokat di atas alif. Karena itu harokatnya muqaddaroh, ya diperkirakan. Mithlu, contohnya, hadoro akhoka hadoro akhoka. Telah datang saudara laki-lakimu. Maka di sini ya kita tahu kata akho di sini itu adalah fa'il. Dan fa'il seharusnya atau fa'il itu marfu. Dan di sini tanda rofaknya di mana? Tanda rofaknya itu adalah ya dommah muqaddarah di atas alif. Ya, yang menghalangi pengucapannya adalah ta'adzur. yang mustahil untuk memberikan e, harokat di atas alif tersebut. Kemudian safahtu akhoka. Ya, safahtu akhoka. Saya telah menyalami saudara laki-lakimu. Maka akho di sini itu adalah maf'ulun bihi untuk safahtu. Dan maf'ul bih yaitu mansub. Maka tanda nasab untuk akho itu adalah fathah muqaddarah. Ya, fathah yang diperkirakan di atas alif. Kemudian marortu bi akhoka. Ya, marortu bi akhoka. Ya, saya berpapasan dengan saudara laki-lakimu. Maka kata akho di sini itu majerur dengan ba Ya. majrur dengan ba berarti tanda jarnya itu adalah ya kasroh muqaddarah, ya kasroh yang diperkirakan di atas alif. Nah, seperti itu i'rabnya untuk lughah yang qasr. Kemudian wahunaka lughatun thalithatun Dan di sana ada dialek atau bahasa atau cara membaca yang ketiga wahia lughatun naqsi ya yaitu cara membaca dengan naqs atau i'rabnya dengan naqs ya apa itu i'rab yang naqs itu wa ma'nahu ya dan maknanya i'rabuha bil harakati adh-dhahirati ya i'rabuha bil harakati adh-dhahirati wa hadfu harfil illati. Maksud dari i'rab naqas itu adalah i'rabnya itu dengan harokat yang zahirah. Artinya harokat yang tampak. Dan hadfu harfil illati. Dan huruf illahnya itu dihapus. Artinya abu, aba, abi, ya itu semua diakhiri dengan huruf illah, yaitu wawu, alif, dan ya. Nah, di sini dihapus. Kemudian di dengan harokat. Contohnya bagaimana? Mithlu hadha abuka. Nah, ini adalah ayahmu. Kemudian waro'aitu abaka. Dan saya melihat ayahmu. Maka aba di sini itu adalah maf'ul bih untuk ra'aitu ya dan maf'ul bih itu mansub. Nah, tanda nasabnya itu adalah fathah. Dan kemudian wa marartu bi abika. Ya, wa marartu atau marartu bi abika. Saya berpapasan dengan ayahmu. Maka di sini abi itu majerur dengan huruf ba. Dan tanda jarnya itu adalah kasroh. Ya. Ya sebetulnya ini i'rab yang paling mudah. Ya, namun ini eh, jarang. Ya paling langka. Untuk abun ya kemudian untuk akhun dan hamun. Watakulu dan engkau katakan hadza hanuka. Ya ini adalah anumu. itu hanaka. Dan saya melihat anumu. Wa marortu bi hanika. Dan saya berpapasan dengan Anumu. Ya maka semuanya ini Hanu, Hana, dan Hani itu dia uh, dii'rab dengan harokat ya sebagaimana yang sebelumnya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man ta'azza bi'azail jahiliyati fa'a'idduhu bihani abihi wala taknu. Ya, man ta'azza bi'azail jahiliyati fa'a'idduhu bihani abihi wala taknu. Ya, jadi di sini uh, adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhrajahu Ahmadu bi isnadin sahihin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, di sini itu adalah ya sebuah hadis yang mulia di mana man ta'azza azail jahiliyati. Nah, ta'azza nah itu salah satu maknanya adalah istasroho ya qabilatahu wastaghatha yaitu berteriak ya kepada kabilahnya dan meminta pertolongan. Ya. Jadi barang siapa yang ta'azza tadi ya berteriak meminta pertolongan ya dengan caranya jahiliyah. Ya bagaimana cara jahiliyah nanti akan ada penjelasannya. Ya intinya siapa saja yang ta'azza bi'azail jahiliyati fa'aidduhu Ya ini fiil amr dari wazan af'ala yuf'ilu. Maka hendaklah kalian itu memintanya, meminta orang tersebut untuk menggigit. Ya, menggigit apa? Bihani abihi. Menggigit anunya bapaknya. Ya, hendaklah kalian menyuruhnya untuk menggigit anunya bapaknya. Wala taknu. Dan jangan gunakan kinayah. Ya, jangan pakai kata hanun. Ya, pakai kata yang sesungguhnya. Ya, apa kata yang sesungguhnya? Ya, kita lihat catatan kaki dari hadis ini. Ya, hadis ini banyak perbincangan, ya. Jadi kalau ingin mendapat penjelasan yang lebih detail, nah bisa melihat penjelasan para ulama. Nah, di sini kita lihat kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu takhrijnya itu ada di catatan kaki yaitu al-haditsu rawahu Ahmadu bi isnadin sahihin. Ya, bahwa hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa makna ta'azza azail jahiliyati dan makna dari ta'azza azail jahiliyati ya, ada yang menerjemahkannya adalah berbangga-bangga dengan kebanggaan jahiliyah. Namun kalau yang dijelaskan di sini, apa yang dimaksud dengan ta'azza bi'azail jahiliyati? ay qala ya la fulanin. Ya, qala ya la fulanin. Yang dimaksud dengan ta'azza bi'azail jahiliyah adalah seseorang berkata, ya la fulanin. Ya, ini adalah uslub istighatsah. Ya, uslub istighatsah. Di mana fulan di sini adalah mustaghath bihi. Ya, yaitu pihak yang dimintai pertolongan. Ini ada pembahasannya nanti di uslub istighatsah. Ya. Karena itu huruf jar itu diberi harokat fathah. Ya, jadi ya la fulanin. Jadi ta'azza bi'azail jahiliyati itu adalah seseorang berkata, Ya wahai fulan, dan ini karena uslubnya istighothah, aku meminta tolong. Ya wahai fulan, aku meminta tolong. Untuk apa? Liyakhrujan nasu ma'ahu ilal qitali bighairi haqqin. Ucapan itu diteriakkan supaya manusia itu keluar bersama dia ya bersamanya, bersama orang yang mengucapkan tersebut. Ilal qitali, ya. Keluar untuk menuju perang bi ghairi haqqin. Ya padahal perang tersebut itu adalah ya tidak di atas kebenaran atau bukan haknya. Ya artinya hanya untuk ya memprovokasi ya memprovokasi kabilahnya, manusia-manusia yang ada di kabilahnya supaya ya keluar berperang bersamanya padahal perang itu tidak berada di atas kebenaran. Ya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam e, memerintahkan fa'idduhu. Ya, maka su wahai kalian suruhlah dia untuk menggigit. Nah, a'idduhu ini fi'lu amrin. Itu fi'il amr dan wal hamzatu lil qata'i dan hamzah yang pada ada pada a itu itu hamzah qata' karena mengikuti wazan af'ala yuf'ilu itu fiil amrnya af'il dan a-nya itu hamzah di awal hamzah qata' ya kemudian bihani abihi ya bihani abihi maksudnya adalah ai bidzakarihi Ya, artinya yang diminta untuk digigit itu apa? Anunya ayahnya. Maksudnya apa? Zakar ya atau kemaluan dari ayahnya. Ya, jadi ini adalah ya karena ini kata yang kasar, maka dikinayahkan ya diwakilkan dengan kata hani. Ya. Tapi tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan wala taknu. Jangan gunakan kinayah atau wala taknu artinya apa? Wala tadhkurul kinayata. Ya jangan gunakan kinayah, jangan gunakan kata hanun. Balis mas soriha. Ya, namun gunakanlah isim yang sorih, yang jelas. Yaitu menggunakan kata zakar. Ya. Ini adalah penjelasan umum mengenai hadis ini. Namun untuk penjelasan yang lebih lanjut ya bisa dilihat di kitab-kitab ya syarah dari hadis. Kita kembali ke atas. Ya ini tadi menjadi syahid bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling fasih itu menggunakan hanun itu di i'rab dengan harokat. Jadi bukan bihani abihi ya bukan majerur dengan ya tapi majerurnya dengan kasroh bihani abihi. Yaitu yang menjadi syahid. Kemudian beliau melanjutkan fal asma usit tatu bin nadhuri ilal lahjatil waridati fiha thalathatu aqsamin. Ya, fal asma usit tatu bin nadhuri ilal lahjatil waridati fiha thalathatu aqsamin. Maka al asma sittah, ya jika dilihat dari dialek-dialek yang digunakan pada kata-kata tersebut, itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Al-awwalu, ya macam yang pertama, ma fihi lahjatun wahidatun. Yaitu kata-kata ya dalam al asma sittah yang hanya memiliki satu dialek atau hanya memiliki satu cara membaca. Wa huwa wa fu. Ya, maka untuk kata dzu dan fu itu orang Arab itu sepakat. Artinya hanya ada satu dialek untuk mengi'rab dua kata ini. Ya, wa i'rabuha bil hurufi. Dan i'rab untuk dzu dan fu itu selalu dengan huruf. Ya, artinya hanya ada satu dialek atau satu cara mengi'rab untuk dua kata ini. Athani dan golongan yang kedua atau ya, macam yang kedua, mafihi lahjatani. Yaitu golongan dari al asma sittah yang memiliki dua dialek. Artinya dua cara mengi'rab. Apa itu? Wahuwa hanun. Ya, yaitu hanun karena Hanun ini itu memiliki dua cara mengi'rob atau dua dialek. Fafihin naqsu wa huwal afsahu. Ya, cara mengi'rob yang pertama itu adalah an-naqs. Artinya di'rob dengan harokat. Ya, hanan ha, atau hanun, hanan dan hanin. Wa huwa afsahu. Dan ini adalah yang lebih fasih karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu mengi'rabnya dengan harokat. Ya, maka ini adalah cara yang paling fasih, cara mengi'rab yang paling fasih. Wal itmamu, namun juga ada yang mengi'rabnya dengan itmam. Artinya dii'rab dengan huruf. Asal itu yang ketiga mafihi falasu lahjatin yaitu golongan di antara al-asma'us sittah yang memiliki tiga dialek. Ya, tiga dialek atau tiga cara mengi'rob. Apa saja itu? Ya, yaitu wahua abun, akhun, hamun. Yaitu kata abun, akhun, dan hamun. Ya, ayah, saudara laki-laki, dan kerabat suami atau kerabat istri. Maka untuk tiga kata ini itu ada tiga dialek atau tiga cara Fafi hal itmamu. Ya, car, uh, eh, i'rab yang pertama dengan itmam. Ya, artinya diberi harokat atau diberi i'rab dengan huruf. Ya, abu, aba, abi. Ya, marfu dengan wawu. Kemudian mansub dengan alif dan majerur dengan ya. Wal qasru, dan ada juga qasr. Ya, qasr itu berarti di'arab dengan harokat muqaddarah. Karena dia menjadi isim maksur. Jadi selalu aba, aba, aba. Ya. Marfu dengan domah muqaddarah di atas alif. Mansub dengan fathah muqaddarah di atas alif. Dan majrur dengan kasroh muqaddarah di atas alif. Ya, itu cara membaca yang eh, kedua atau dialek yang kedua. Wan naqsu. Ya, i'rab yang ketiga dengan cara naqs. Itu artinya huruf eh, huruf ilahnya dihilangkan dan di-i'rab dengan harokat. Menjadi ya, abuka, kemudian abaka, dan abika. Artinya ini mengikuti i'rab asal. Ya, tanda asal. Marfu dengan dhammah, ya, kemudian mansub dengan fathah, kemudian majrur dengan kasroh. Wa hadza nadirun fiha. Dan ini merupakan yang paling jarang di antara i'rab-i'rab tersebut untuk tiga kata ini. Ya. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan wala tu'rabul asma'us sittatu bil hurufi illa bisyurutin. Dan al-asma'us sittah itu tidak di dengan huruf, yaitu i'rab itmam tadi. Ya tidak di dengan seperti itu melainkan dengan syarat-syarat. Wahia nau'ani. Dan syarat tersebut itu memiliki dua macam. Al-awwalu yang pertama syurutun ammatun. Ya. Macam yang pertama adalah syarat umum, ya artinya berlaku untuk semuanya. Dan syarat umum tersebut wahia arbaatun. Ya, ada empat syarat. Al-awwalu syarat yang pertama ya antakuna mudhofatan. Ya. Bahwa kata-kata tersebut itu harus dalam keadaan mudhof. Ya, artinya datang dalam bentuk idhofah, disandarkan, ya, dan dalam posisi mudhof. Fa'in lam tudhof u'ribat bil harokatil asliyati. Kalaulah ya kata-kata tersebut itu tidak diidhofahkan, artinya tidak menjadi mudhof, Ya maka u'ribat bil harokatil asliyati. Maka di-i'rab dengan harokat asli. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna lahu aban syaikhan kabira. Ya. Inna lahu aban syaikhan kabira. ya yaitu eh, ya sesungguhnya ya ia memiliki ayah yang sudah lanjut usianya. Nah, kita lihat di catatan kaki ini ada dalam surat Yusuf ayat ke 78. Maka perhatikan di sini kata aban. Ya, kata aban. Nah, kata aban di sini itu tidak menjadi mudhaf, artinya tidak diidhofahkan kepada kata apapun. Ya maka karena tidak memenuhi syarat antakuna mudhafatan, ya, dia di'arab dengan harokat asli. Yaitu ya karena di sini adalah isim inna, ya isim inna itu mansub. Nah, aban di sini mansubnya itu dengan fathah. Artinya mengikuti tanda i'rab asli atau harokat asli. Waqala ta'ala ya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman walahu akhun au ukht. Ya walahu akhun au ukhtun. Ya Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman Ya ini merupakan penjelasan dari hukum waris ya dan dia memiliki ya, Eh, seorang saudara laki-laki yang seibu atau saudara perempuan yang juga seibu. Ya. Maka di sini ya kita lihat catatan kaki itu di surat ada di surat An-Nisa ayat ke-12. Maka perhatikan di sini akhun. Ya akhun di sini adalah ya mubtada yang diakhirkan. Ya. Maka karena mubtada itu marfu. Akan tetapi kita melihat di sini tidak disandarkan atau tidak diidhofahkan. Maka akhun ini marfu dengan dhammah. Kemudian waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya da e, qala tuni bi akhillakum min abikum ya qala tuni bi akhillakum min abikum Ya, kita lihat catatan kaki itu di surat Yusuf ayat ke-59. Ya. Maka ya di sini qalatuni bi akhillakum min abikum. Ya. Ia berkata ya yaitu Yusuf alaihi salam ya beliau berkata ya bawalah kepadaku ya saudara kalian yang seayah dengan kalian yang dimaksud adalah uh, Bunyamin. Ya. Maka perhatikan di sini ya bi akhin. Ya bi akhin. Ya kata akhin di sini itu termasuk dalam al asmaus sittah akan tetapi dia tidak diidhofahkan. Ya, maka dia diberi eh, i'rab dengan harokat asli. Ya, harokat asli yaitu majerur dengan kasroh. Beda dengan min abikum. Ya min abikum. Maka di situ abi karena diidofahkan kepada kum, ya maka dia majerurnya dengan ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan Athani, ya kemudian syarat umum yang kedua antakuna idhafatuha li ya'il mutakallimi. Ya. Yaitu ya, idhafahnya itu kepada yang selain ya mutakallim. Ya, tadi syarat pertama yang umum itu diidhafahkan. Namun ternyata dibatasi ya bahwa di syarat kedua ini bahwa idhafahnya itu kepada yang selain ya mutakallim. Ya, mengapa? Fa in udhifat il mutakallimi u'ribat harakatin asliyatin muqaddaratin ala ma qabla il mutakallimi. Ya. Karena jika ya al asmaus sittah tersebut itu diidhofahkan kepada ya mutakallim maka di-i'rab dengan harokat asli yang muqaddarah. Artinya harokat asli yang diperkirakan ala ma qablaya il mutakallimi. Ya. Ya maka ketika al asmaut sittah itu diidhofahkan kepada ya mutakallim itu di i'rab dengan harokat asli yang diperkirakan di atas ya huruf yang sebelum ya mutakallim. Ya ini adalah i'rab yang, yang biasa digunakan untuk isim-isim yang disandarkan atau diidhofahkan kepada ya mutakallim. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana ya wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya, dan saudara laki-lakiku Harun, yaitu beliau lebih fasih dari saya, yang lisannya. Ya, atau lebih fasih yang lisannya daripada aku. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini ada di surat Al-Qasas ayat ke-34 maka akhi ya akhi padahal akhun itu masuk dalam al asma usita Namun di sini tidak di i'rab dengan uh, i'rab itmam tadi. Tapi bagaimana i'rabnya? Akhi mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla il mutakallimi. Ya, Akhi itu adalah mubtada yang marfu dengan dhammah muqaddarah, ya dhammah yang diperkirakan di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharokatil munasabati wa huwa mudhafun. Ya. Dan yang menghalangi pengucapan dhammah tersebut itu adalah sibuknya ya sibuknya uh, huruf tersebut atau sibuknya kedudukan tersebut dengan harokat yang sesuai dengan ya. Ya maka kho di sini tidak dibaca akhui tapi dibaca akhi. Karena kho tersebut itu sudah sibuk dengan harokat yang sesuai dengan ya. Dan kita tahu harokat yang sesuai dengan ya itu kasroh. Menjadi akhi. Maka tanda rofaknya itu adalah dommah muqaddarah. Wahuwa huwa mudhafun. Ya, dan akhun di sini atau akhi di situ, di situ adalah mudhaf. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim itu menjadi mudhaf ilaihi. Wa hadzal i'rabu yuqalu fi kulli ismin ittasala biya'il mutakallimi ya wa hadzal i'rabu yuqalu fi kulli ismin ittasala biya'il mutakallimi maka i'rab yang semacam ini ya yaitu e, eh, bidhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana amin zuhuriha istiqalul mahalli biharakatil munasabati itu digunakan untuk setiap isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Ya. Walisanan tamyizun. Dan lisanan pada surat Al-Qasas 34 tadi itu kedudukannya sebagai tamyiz yang mansub dengan fathah. Kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadza akhi" Ya, inna hadza akhi. Ya, maka ya sesungguhnya ya, ini adalah saudaraku. Ya, kalau di yang Arab Quran yang saya baca maka akhi ini kedudukannya adalah khobar inna. Ya, maka marfu dengan tanda rofaknya seperti tadi, yaitu domah yang diperkirakan di huruf sebelum ya mutakallim. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini di surat Sot ayat ke-23. Kita kembali ke atas. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alquhu ala wajhi abi. Ya, fa'alquhu ala wajhi abi. Ya. Ya, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Maka di sini perhatikan ada wajahi abi. Ya wajahi abi. Maka kata abi di situ ya itu eh, diharokati ya. Ya kita ikuti keumuman yang ada dalam paragraf ini ya bahwa itu juga diharokati dengan harokat muqaddarah. Ya. Artinya di majrur dengan kasroh muqaddarah sebelum uh, di atas sebelum di atas huruf sebelum ya mutakallim. Kita lihat catatan kaki, ini ada di surat Yusuf ayat ke-93. Kita kembali ke atas. Ya, afalithu syarat yang ketiga, antakuna mufradatan Ya, bahwa syaratnya, uh, eh, al-asma usitah, supaya dapat di dengan seperti ini, itu harus dalam keadaan mufrad. Ya. Berarti tidak musanna, tidak juga jamak. Fa in kanat musannatan aw majmu'atan u'ribat i'rabal musanna awil jam'i. Ya. Kalaulah al asmaus sittah itu datang dalam bentuk musanna atau dalam bentuk jamak, maka di i'rab dengan i'rab musanna atau jamak yang tidak mengikuti i'rab yang tadi. Nahwu contohnya jaa abawani. Ya jaa abawani. Ya atau telah datang abawani. Ya abawani bisa berka, bisa bermakna abun dan ummun atau abun dan jadun atau abun dan ammun. Atau telah datang kedua orang tua. Maka perhatikan, abawani itu dalam bentuk musanna. Dan dia itu fa'il. Ya, fa'il, tapi marfuknya dengan alif. Ya, alif merupakan tanda rofa untuk isim musanna. Atau waro'aitu abawaini. Waro'aitu abawaini. Ya, dan saya telah melihat kedua orang tua. Maka Eh, Abawa ini itu maf'ul bih untuk itu, Ya, maf'ul bih mansub, ini tanda nasabnya adalah ya. Kemudian dhahabtu ila abawaini. Ya, dan saya telah pergi ke kedua orang tua. Maka di sini abawaini itu majerur dengan ila, ya tanda majerurnya adalah ini semua tanda untuk uh, eh, isim muthanna, tanda i'rab untuk isim muthanna. Ya. Kemudian bagaimana kalau datang dalam bentuk jamak? Ya, maka abun itu bentuk jamaknya jamak taksir. Ya, jamak taksir itu di i'rab dengan harokat atau di i'rab dengan tanda asli. Maka waja'a aba ya ja'a aba'ut Ya, telah datang ya para ayah dari para pelajar. Maka aba'u itu dia fa'il yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah atau wara'aitu abahum dan saya telah melihat ayah-ayah mereka Ya, maka aba'a itu maf'ul bih untuk itu yang tanda nasabnya adalah fathah. Wa marartu bi abaihim dan saya telah berpapasan dengan ayah-ayah mereka. Maka abai itu majarur dengan huruf ba, ya huruf jarba tanda jarnya adalah kasroh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abaukum wa abnaukum ya abaukum wa abnaukum ya yaitu tentang ya orang tuamu ya para orang tuamu dan orang tua kalian dan anak-anak kalian ya maka abau di sini itu ya marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah karena dia datang dalam bentuk jamak. Ya, kita lihat catatan kaki itu ada di surat An-Nisa ayat 11. Kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Ya wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Ya dan ia ya, menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Ya. Maka abawaihi itu adalah maf'ul bih untuk rofa'a. Ya. Dan dia datang dalam bentuk musanna. Ya, karena itu abawai itu adalah isim musanna yang mansub dan tanda nasabnya adalah ya. Ya kita lihat catatan kaki itu ada di surat Yusuf ayat ke 100. Kemudian kita kembali ke atas. ar yang keempat, antakuna mukabbarotan. Ya syarat keempat supaya uh, eh, al asma sittah dapat di dengan itmam, yaitu dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dan dimajarurkan dengan ya, itu harus dalam bentuk mukabbar. Apa itu mukabbar? Ai ghoiro musoghorotin. Ya, maksudnya adalah tidak dalam bentuk musoghor atau tasghir. Ya, kita tahu, ya nanti mungkin ada pembahasannya, itu bentuk tasghir dari suatu kata. Biasanya mengikuti wazan, ya misalnya, Ya, misal dari eh, wazan untuk isim tasghir seperti ya fu'ailun ya atau fu'ailun atau fu'ailun. Ya, tergantung katanya itu terdiri dari berapa huruf. Ya. Fa in sughirat ya kalau al asmaus sittah itu datang dalam bentuk isim tasghir ribat bil harakatil asliyati kalau al-asma al-asmaus itu datang dalam bentuk isim tasrir, maka di i'rab dengan harokat asli. Artinya dia itu mengikuti tanda i'rab asli. Nahwu contohnya hadza ubayyu zaidin. Ya hadza ubayyu zaidin. Ini adalah ayah kecil dari Zaid. Maka ubayyu itu adalah bentuk tasghir dari abun. Ya, maka mengikuti wazan fu'ailun. Ya, karena itu eh, dia di i'rabnya dengan harokat asli. Kemudian athani eh, yang jenis yang kedua, ya jenis dari macam dari syarat-syarat, tadi syarat umum. Nah, athani syurutun khassatun yaitu syarat-syarat yang khusus. Wa yushtaratu fi kalimati famun hadful mimi min akhirihi. Maaf, min akhiriha. Ya, jadi disyaratkan pada kata famun, ya, apa disyaratkan apa? Hadful mimi min akhiriha. Ya, dihapusnya huruf mim yang ada di akhir kata tersebut. Nahwu contohnya, yang bil hikmati. Ya mulutmu itu ya mengucapkan kata hikmah. Maka fu di sini itu adalah fa'il. Ya fa'il yang marfu dengan wawu. Namun mengapa dirofakkan e, dengan wawu? Karena tidak ada mim di situ. Ya. Jadi tidak menjadi yang tiku famuka misalnya, tapi di sini fuka. Fa in lam tuhdhaf u'riba bil harakatil asliyati. Jika mimnya itu tidak dihapus, ya, jika mimnya tidak dihapus, maka u'riba bil harakatil asliyati, maka di i'rab dengan harokat asli. Nahwu contohnya famuka nadhifun. Ya, mulutmu bersih. Maka famu di sini adalah mubtada ya, karena mimnya ada di situ maka tanda rofaknya adalah dhammah dengan harokat. Kemudian e, wa yushtaratu fi zu ya tadi syarat untuk uh, fam, famun khusus famun ini syarat untuk zu Wa yushtarotu fi dhu antakuna bimakna sahibin. Disyaratkan untuk kata dhu itu harus memiliki makna sahib. Ya, makna kepemilikan. Ya. Wa antu dhafa lismi jinsin dhahirin ghairi sifatin. Ya, dan syarat yang kedua untuk dhu harus diidofahkan kepada isim jenis yang dhohir dan bukan merupakan sifat. Kita lihat catatan kaki. Ya, al-muradu bismil jinsi yang dimaksud dengan isim jenis alismul jamidu ghairul mushtaqi. Yaitu isim jamid yang bukan mushtaq. Ya, kita tahu mushtaq itu yang berasal dari kata lain Nah, ini harus isim jamit, Ya, atau isim jenis itu adalah isim jamit yang bukan mustaq. Contohnya apa? Kal ilmi. Contohnya adalah al ilmu, ya, ilmu. Itu isim jenis. Wal mali, ya, dan al malu harta itu juga isim jenis. Wal adabi dan adab yaitu juga isim jenis. Wal fadli ya dan al-fadl keutamaan ya atau ya atau keistimewaan itu adalah juga isim jenis wa nahwiha dan sejenis dengan kata-kata tersebut. Kita kembali ke atas. Eh, nahwu contohnya ja'adhu malin, ya, telah datang pemilik harta. Maka zu itu fa'il yang marfu dengan wawu. Pertama karena memang bermakna sahib kepemilikan. Ya, kemudian disandarkan kepada malin. Malin adalah isim jenis yang dhahir dan bukan sifat. Wa nasahtu dha malin. Ya, dan saya menasihati pemilik harta. Dha itu maf'ul bih untuk nasahtu yang mansub dengan alif wasallam tu'ala dhimalin. Ya, dan saya telah menyampaikan salam kepada pemilik harta. Maka di itu dia majrur dengan huruf jar ala yang tanda jarnya adalah ya. Bikhilafi ja'a dhuqoma. Ya, maka ini berbeda dengan contohnya ja'a dhuqoma. Ya ja'a dhuqoma. Ya. Mengapa? Li'annaha mausulatun. Karena zu di sini itu adalah bermakna mausul. Ya bermakna mausul. Ya, yang telah datang ya orang yang berdiri. Ya. Maka karena zu di sini tidak bermakna bermakna sahib, ber, tidak bermakna kepemilikan, maka di sini Eh, tidak di i'rab dengan i'rabnya itmam tadi. Wa bi khilafi ja'a dzu qa'imin. Ya dan juga berbeda dengan ja'a dzu qa'imin. Ya. Karena ja'a dzu qa'imin itu walaupun misalnya ya dzu itu dimaksudkan eh, suhbah ya kepemilikan ya. Ya akan tetapi eh, imin itu bukan isim jenis. Ya, dia isim fa'il. Artinya isim mushtaq. Ya karena itu tidak boleh famithlu hadza la yutakallamu bihi. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, fa inna hadza la yutakallamu bihi. Karena ja'adhu qa'imin itu tidak ada orang Arab yang berkata demikian. Ya. Li'annaha udhifat liwasfin. Karena itu disandarkan kepada sifat. Ya. Qa'imin. Ya. Atau isim mushtaq. Wahada makna qawlihi. Dan ini merupakan penjelasan atas ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala farfa biwawin ila akhirih. Ya maka rofakkanlah dengan wawu sampai akhirnya. Ayirfa bil wawi niyabatan anid dhammati. Ya maksudnya ya rofakkanlah dengan wawu sebagai pengganti dhammah. Wansib bil alifi dan nasobkanlah dengan alif kalau diceritakan dari Ibnul Jauzi niyabatan anil fathati sebagai pengganti fathah. Wajarur bil ya dan e, jarkanlah dengan ya kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi niabatan anil kasroti sebagai pengganti kasroh. Ya. Kemudian apa yang di i'rab dengan cara seperti itu? Ma'asifuhu laka minal asma'i. Ya, yaitu isim-isim yang ya aku sifati untukmu. Ya tadi maksudnya adalah al-asma'us sittah. Wa min dzu dan di antara isim-isim yang di i'rab dengan cara seperti itu adalah dzu. Bisyarti namun dengan syarat ya an yubina suhbatan. Ya bahwa itu menjelaskan mengenai makna kepemilikan ya ai yadullu ala suhbatin ya maksudnya adalah menunjukkan akan kepemilikan bi an yakuna bi makna sahibin ya karena dzu di sini itu memiliki makna sahib <clears throat> pemilik wa minha dan di antaranya alfamu ya mulut syarti antabi naminhul mimu Ya, akan tetapi dengan syarat ya mim huruf mim itu hilang dari kata famu tersebut. Atau maknanya ai tanfasilu, ya, artinya terpisah, hilang dari kata famun tersebut. Wa abun akhun hamun wahanun. Ya, demikian juga abun, akhun, hamun dan hanun. Wa naqsu fi kalimati hanun ya atau wan sufi fi kalimati haninil akhirati akhirati ya wan sufi fi kalimati haninil akhirati ahsanu minal i'rabi bil hurufi dan i'rab naqas ya tadi dijelaskan yaitu di i'rab dengan huruf maaf di i'rab dengan harokat yaitu marfu dengan dhamma mansub dengan fathah majrur dengan kasroh untuk kata hanun, yaitu yang datang paling akhir dari empat kata tersebut, itu lebih baik daripada mengi'robnya dengan huruf. Wa amma abun wa akhun wa hamun, dan adapun untuk kata abun, akhun, hamun, ya ayah, saudara laki-laki dan kerabat istri, fannaqsu nadirun fiha. Maka i'rab nakes, yaitu i'rab dengan harokat tadi, itu sangat langka terjadi pada tiga kata tersebut. Ma'a jawazihi, ya, walaupun itu boleh. Ya. Wal ahsanu minhu. Ya, akan tetapi di i'rab dengan qasr, ya qasr tadi semua isimnya jadi maksur, diakhiri dengan alif, kemudian di i'rab dengan harokat muqaddarah di atas alif, itu lebih baik daripada di'arab dengan nakes. Ya, istilah-istilah ini ya harus dipahami kalau kita ingin memahami eh, bait-bait uh, dari alfiyah. Kemudian wasyartu i'rabiha bil hurufi dan syarat supaya al asmaus sittah itu di'arab dengan huruf antu dhafa la lil yaitu diidofahkan kepada selain ya Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan contoh. Wa yumkinu fahmus syartaini thalithir. Ya wa yumkinu fahmus syartaini thalithi warrabi'i dan dapat dipahami ya dua syarat yaitu syarat yang ketiga dan syarat keempat. Syarat ketiga tadi katanya harus mufrad Syarat keempat itu harus mukabbar, artinya tidak ditasghir. Minal misali. Ya dari contoh. Artinya dari contoh itu dapat dipahami syarat yang ketiga dan keempat tadi. Harus mufrod dan harus mukabbar. Ya karena di situ ya aku, abi dan dza itu semua dalam bentuk uh, mufrad dan mukabbar. Fa inna qawlahu akhu abi kada'tila. Ya, maka sesungguhnya ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, akhu abi kada'tila, ya saudara laki-laki dari ayahmu ya memiliki uh, tinggi mufradun ghairu musaghirin. Mufrad dan tidak ditasghir. Wa'tila masdarun qusira lil waqfi. Ya, dan i'tila itu masdar. Ya, dari i'tala, ya'tali, ya ifta'ala, yafta'ilu. Maka eh, seharusnya uh, masdarnya adalah i'tilaan. Akan tetapi kusiro, ya dihilangkan hamzahnya. Karena wakof. Wal-i'tila'u huwal uluwu. Dan al-i'tila artinya adalah ulu, ya, tinggi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.